Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan <clears throat> materi kajian eh, pendidikan eh, atau mendidik anak dalam Islam dari kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita sampai pada poin al-abna wasiyam menanamkan atau mengajari anak untuk berpuasa. Ya tentu kita ketahui bahasanya anak-anak ketika belum balik maka belum terkena berbagai macam beban kewajiban. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Akan tapi dituntunkan untuk ya, melatih anak ya, untuk berpuasa. Disampaikan oleh penulis, wa yashra' dan disyariatkan tadribul aulad melatih anak untuk berpuasa dan membiasakan mereka untuk berpuasa. Dan adalah para sahabat melakukan hal demikian bersama anak-anak mereka. Dalilnya diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Arba'i' binti Muawid radallahu anha. Qalat Rubai' mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang Ghodata Ashura di pagi hari eh, saat hari Ashura mengutus orang untuk datang ila Qura al-Ansar ke berbagai kampung-kampung di wilayah yang ditempati oleh para sahabat Ansar. Yang terletak kampung-kampung tersebut haulal Madinah di sekeliling kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya, dan utusan tersebut diperintahkan oleh Nabi untuk mengumumkan mangkana asbaha iman falyutimma saumahu. Siapa yang pagi hari ini dalam keadaan belum makan dan minum dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka adalah dia sempurnakan puasanya. Wa mangkana asbaha muftiran dan siapa yang pagi ini sudah dalam keadaan berbuka sudah dalam keadaan pernah makan dan minum falyutimma baqiyata yaumihi maka hendaklah dia ya, menyempurnakan sisa harinya yaitu berpuasa pada sisa harinya ya. maka ya, pada saat tersebut dan ini tepatnya adalah tahun satu Hijriah Ya, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, puasa Asyura ketika itu hukumnya wajib. Ini, ya, puasa Asyura, puasa, puasa pada tanggal 10 Muharram ketika itu hukumnya wajib. Wajib atas kaum muslimin ya, untuk berpuasa Asyura. Nabi wajibkan kaum muslimin untuk puasa Asyura. Namun kewajibannya itu baru dikeluarkan di pagi hari maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim orang untuk memberi pengumuman ke berbagai tempat. Siapa yang pagi ini belum makan dan minum, yeah, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya. Siapa yang sudah makan dan minum, maka hendaklah dia mulai puasa sejak mendengar pengumuman ini. Fakunna ba'da dhalika nasumuhu maka kami setelah itu berpuasa pada hari Asura wa nusawwimu sibyanana dan kami latih kami ajak anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Anak-anak kecil kami asiror yang masih kecil-kecil kami ajak untuk berpuasa. Wa nusawimu sebyanana asigara minhum insyaallah. Ya, kami latih untuk berpuasa anak-anak kecil. Anak-anak kami yang masih kecil-kecil dari mereka insya Allah untuk berpuasa. supaya mereka kuat untuk puasa sampai sore, maka kami ajak pergi ke masjid. Maka para bapak ngajak anaknya pergi ke masjid, ya, supaya tidak ya, suntuk di rumah. Kemudian dibuatkan mainan. Wa naja'alullahumul lu'bata minal ihni. Dan kami jadikan untuk mereka anak-anak mainan dari kapas. Atau dari, ya, kita lihat di catatan kaki, al-ihin wa asuf dari wall Wakila dan ada yang menjelaskan maknanya adalah as al-masbur yaitu sop yang sudah diberi warna. Faidah baka ahaduhum jika salah satu dari mereka anak-anak tersebut nangis ala ta'ami untuk minta makanan maka a'tainaha iyahu maka kami berikan al-lu'bah mainan tersebut kepadanya ingdal iftar ketika dia minta makan, minta untuk berbuka. Ya, maka di sini kita jumpai ya, semangat para sahabat untuk mengajarkan puasa yang wajib pada ya, anak-anak ya, mereka. Ya, mereka tidak hanya sekedar uh, nyuruh, ya, namun juga mengkondisikan. Ya, tidak hanya sekedar ngajak anak untuk puasa, namun juga mengkondisikan. Diajak main, diajak pergi, diberi mainan, biar lupa dengan makanan. Ya, bahkan ya, mau tidak mau ya eh, untuk melatih anak supaya bisa berpuasa, maka dalam tanda kutip harus tiga. Ya, sebagaimana di sini kita jumpai faida baka ahaduhum. Anak nangis, ya, tentu normalnya orang tua tidak tega melihat anaknya nangis sambil megangi perut, lapar, ya, ya, sambil teriak-teriak lapar, makan dan seterusnya. Namun uh, mereka para sahabat ya, da, uh, karena mereka ingin anaknya terbiasa dengan puasa yang wajib, maka dalam tanda kutip mereka Tiga, ya, anak nangis itu tidak diberi apa yang diminta, non malah dikasih mainan. Minta makanan malah dikasih mainan, dijak ya, main agar lupa dengan keinginannya untuk ya, untuk makan. Ya, maka hendaklah para orang tua Muslim itu meneladani para sahabat dalam hal semacam ini. Kemudian wa ingdal Bukhari dan diatkan oleh Al-Bukhari muallakan diriatkan secara muallak yaitu tanpa sanad dari Umar ya, Anakala bahasanya Umar berkata kepada An-Nishwan ayli rajulin sakran orang yang ya, mabuk berat di siang hari bulan Ramadan dijumpai di masa Umar ada orang yang siang-siang Ramadan itu malah mabuk. Ya, fi Ramadan di siang-siang bulan Ramadan. Kata Umar, wailaka wasbyanuna sayyamu. Celaka kamu, kamu siang-siang tidak puasa, malah mabuk, padahal bocah-bocah kami, ya, anak-anak kecil kami, ya, itu pada berpuasa. <clears throat> Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencela orang yang ya, mabuk, artinya dia tidak puasa siang-siang mabuk, maka dicela dengan dikatakan gimana engkau ini siang-siang tidak puasa padahal engkau lelaki dewasa sehat gagah perkasa anak-anak kecil saja pada puasa Ya, maka riat ini menunjukkan uh, dijumpainya kemaksiatan di masa Umar bin Al-Khattab radhiallahu taala anhu yang tentu ini bisa kita pastikan kejadian tersebut terjadi di Madinah. Maka dijumpai di Madinah di masa Umar bin Al-Khattab radhiallahu taala anhu orang yang melakukan maksiat ya, yaitu dengan tidak puasa di siang hari bulan Ramadan bahkan cara tidak puasanya dengan mabuk namun ini uh, dan namun hal ini satu hal yang sangat aib dan sangat memalukan karena anak-anak kecil di kota Madinah pada puasa maka ini jadi bahan untuk mencela orang ini menghukumnya dengan hukuman tambahan yaitu celaan. Celaannya gimana Anda yang hmm, yang dewasa tidak puasa padahal anak-anak kecil saja berpuasa. Kemudian poin selanjutnya adalah ya, mengajarkan bagaimanakah al-abna wa anak-anak kecil dan semangat untuk bersedekah. <clears throat> Maka dari bil aulada ala sodaka. Di antara hal yang semestinya diajarkan dan ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah dari latihlah anak-anakmu untuk bersedekah. Motivasilah mereka untuk bersedekah. Jelaskan pada mereka keutamaan sedekah ajarkan kepada mereka firman Allah Azza wa Jalla Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang satu hari yaitu hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang la bay'un fihi wala khullah, tidaklah manfaat padanya jual beli. Ya, karena tidak ada orang yang datang menghadap Allah dengan membawa harta. Karena manusia datang menghadap Allah dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tanpa membawa harta apapun. Wala khullatun tidak pula bermanfaat, khullatun kedekatan hati, rasa cinta, adanya hubungan cinta antara satu orang dengan yang lain. Maka orang yang di orang yang dicintai tidak bisa menolong orang yang mencintainya wala syafa'ah tidak pula bermanfaat syafaat kecuali tentu berdasarkan ayat yang lain kecuali syafaat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku wal kafiruna humudz zalimun dan orang-orang kafirlah mereka itulah orang yang senyatanya adalah orang yang zalim maka zalim yang orang zalim yang paling zalim adalah orang yang kafir karena di sini ada hum, hum ini namanya dhamirus sya'an yang salah satu uh, fungsi dari dhamirus sya'an itu lil hasyar untuk menghasilkan makna hanya <clears throat> sehingga wal kafiruna humudz zalimun maka hanyalah ya, orang kafir itu orang yang zalim orang zalim hanyalah orang yang kafir maksudnya kezaliman yang paling zalim adalah kekafiran. Alimhum ajarkan kepada anak, ajarkanlah kepada anak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersedekah dengan semisal satu butir kurma dan sedekahnya itu min kasbin tayyibin dari sumber penghasilan yang halal. Dan tidaklah naik dan dilaporkan kepada Allah kecuali yang taib. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian mengembangkannya untuk si pelaku sedekah. Sebagaimana salah satu kalian merawat dan mengembangkan fuluwahu ya, anak uh, anak kudanya ya, maka dirawat dengan baik dikembangkan dengan semestinya maka Allah akan besarkan ganjaran tersebut yang cuma senilai satu butir korma hatta takuna mithlal jabali sampai akhirnya ya, semisal gunung demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini e, sedekah yang nilainya hanya satu butir kurma itu nilainya bisa di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa sebesar gunung. Dengan catatan sedekah tersebut memang adalah sedekah dari harta yang halal. Itulah harta yang toyib. Dan tidaklah eh, dan tidaklah bermanfaat dan tidaklah naik dan tidaklah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali amal yang toyib dan sedekah yang toyib. Dan kata-kata ya Sa'ad ilallah naik menuju Allah. Nah, ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana dan tidak ada dan tidak di mana-mana karena tidaklah disebut naik kecuali dari bawah ke atas. Demikian juga ajarkanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu kalian menjaga dirinya dari neraka meskipun hanya dengan bersedekah dengan separuh butir kurma. Jadi catatan kaki dia kenal Al Bukhari dari Adi bin Hatim radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Wafih di sana disebutkan kemudian salah satu kalian akan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Tidak ada juga penerjemah yang akan menerjemahkan ya, apa yang terjadi di antara keduanya. Betul-betul cuma berdua dan uh, dan manusia ini Allah buat faham dengan apa yang Allah firmankan. Ya. Maka Allah akan berfirman kepada si hamba, Bukankah alam utika malan? Bukankah telah kuberikan kepadamu harta yang berlimpah? Maka sang hamba mengatakan, Bala betul. Maka kemudian Allah katakan, bukankah telah aku utus kepadamu seorang Rasul? maka hamba pun mengatakan bala benar. Maka hamba ini melihat ke arah kanan, maka tidaklah dia lihat kecuali neraka. Dia lihat ke arah kiri, maka tidaklah dia lihat kecuali neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adalah salah satu kalian menjaga dirinya dari neraka meskipun dengan hanya bersedekah dengan separuh butir kurma. Fa'ilam yajid, jika dia tidak mendapatkan satu butir kurma yang bisa untuk disedekahkan, maka adalah Tidaklah seorang itu menjaga dirinya dari api neraka bi kalimatun thayyibatin dengan perkataan yang baik. Maka hadis ini menunjukkan betapa Eh, pentingnya eh, dan betapa urgennya amal berupa sedekah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan cara untuk menjaga diri dari api neraka, maka Nabi tidak menyebutkan sholat, Nabi tidak menyebutkan puasa, namun yang Nabi sebutkan adalah sedekah. Sebagaimana di hadis yang lain ketika Nabi sampaikan kepada ketika Nabi khutbah kepada para eh, wanita, ya, bahasanya kalian adalah mayoritas penghuni neraka maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para wanita maka adalah kalian bersedekah adalah kalian rajin bersedekah bahkan luar biasanya eh, eh, amal sedekah sampai-sampai hanya dengan separuh butir kurma seorang itu bisa menjaga dirinya dari jilatan api neraka ini menunjukkan manfaat yang sangat besar yang ada di balik dari di balik amal sedekah. Kemudian uh, kemudian yang lain yang Nabi sarankan, jika tidak maka fabi kalimatin tayyibatin dengan perkataan yang baik, ya, perkataan yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, ya, yang tidak membuat sedih orang lain, tidak membuat tersinggung orang lain, namun mencerahkan dan menggembirakan serta membahagiakan. Kemudian wa jadi kewajiban Anda para orang tua untuk membayarkan zakatul fitri untuk anak-anak Anda karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri kepada budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, as wal kabir, baik anak kecil ataupun orang yang dewasa asalkan minal muslimin, asalkan mereka adalah kaum muslimin. Kemudian selanjutnya adalah al-abna wal haji wal umrah. Mengajarkan haji dan umrah kepada anak. Oleh karena itu maka ajalah anakmu untuk pergi bersamamu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Tentu ingkana dzalika biwus'ika. Jika itu jika mengajak anak tersebut adalah biwus'ika eh, itu menjadi kemampuanmu wa maqdurika dan kemampuanmu hmm. karena nanti diharapkan bahasanya gambar dari atau gambaran Ka'bah dan rumah Allah Al-Baitul Haram rumah Allah yang suci yaitu Ka'bah, Sofa, Marwa dan semua masyair tempat tempat pelaksanaan manasik haji gambar tersebut akan terpatri dalam benak dan pikirannya dan akan melekat pada dirinya. Demikian juga apa yang dia dengar berupa talbiahnya orang-orang yang bertalbiah, doanya orang-orang yang tawaf, salatnya orang-orang yang bertobat, permohonan orang-orang yang mengajukan permohonan kepada Allah, itu semua akan memberikan pengaruh pada dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fadlan andalik lebih-lebih lagi di samping itu Anda pun dapatkan ganjaran karena mengajak ya, anak untuk pergi berhaji dan umrah bersama Anda. Dalilnya satu ketika di di momen hajatul wada ada seorang perempuan yang mengangkat bayi, mengangkat anak-anak, e, mengangkat anak kecil, lah yang merupakan anaknya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas wanita ini mengatakan, Wahai Rasulullah alihada hajun. Apakah anak ini punya eh, mendapatkan ganjaran haji? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Naam walaki ajrun iya dan untukmu juga ganjaran. Eh, dan sobi itu anak yang belum tamyiz. Maka perlu diketahui bahasanya eh, semua amal ibadah anak-anak itu barulah teranggap dan bernilai setelah mereka tamyiz. Kecuali haji dan umrah. Kecuali haji dan umrah. Meskipun belum tamyiz, yeah, haji dan umrah itu berpahala bagi anak-anak. Ada pahala uh, karena melakukannya bagi anak-anak. Meskipun belum tamyiz. Dan ini pengecualian dari Eh, ibadah-ibadah yang lain. Sholat, puasa, dan sebagainya. Jika belum tamyiz, maka tidak teranggap. Tidak ada nilainya, tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya. Kecuali haji dan umrah. Kemudian al-abna wal ihsan wa muraqabatullah azza wa jalla Ya, kemudian menanamkan kepada anak tentang ihsan, yaitu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka demikianlah ajarkan dan tanamkan kepada anak ya, al-ihsan. Apa itu ihsan? Menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah maka yakinlah bahasanya Allah melihatmu. Ya, sampaikan kepada mereka firman Allah Ta'ala, Allah diyaroka hina takum. Allah adalah zat yang melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika engkau berdiri ya, wa taqallubaka fisajidin dan ketika engkau bolak-balik di tengah-tengah orang yang bersujud yaitu sholat jamaah e, maka ya, ketahuilah wahai sang Nabi sallallahu alaihi wasallam Pastinya Allah melihatmu ketika engkau berdiri dan dan bolak-balik yaitu e, Allah mengetahui dan melihat saat engkau melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Dan Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswakum. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui tempat bolak-balikmu dan Allah mengetahui tempat bermalammu, tempat tinggalmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat apa yang Anda lakukan saat Anda beraktivitas di siang hari dan Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui ya, keadaan Anda saat Anda istirahat di malam hari. Demikian juga firman Allah Ta'ala, tidak ada bisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempat. Tidak ada bisik-bisik lima orang kecuali Allah yang keenam. Tidak pula ada angka yang lebih kecil dari hal tersebut atau lebih banyak dari hal tersebut kecuali Allah bersama mereka. Aina makanu di saja mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima amilu Kemudian Allah akan beritahukan kepada mereka, Allah akan sampaikan dan ceritakan kepada mereka nanti pada hari kiamat apa saja yang mereka lakukan. Demikian akan Allah kabarkan yaumal kiamat pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Si Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Demikian juga perkataan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar ketika keduanya di gua, yaitu gua di di uh, Gunung Thor, Uh, e, Allah katakan ya Abu Bakar uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Abu Bakar, wa ya Abu Bakar, wa Abu Bakar, tidak perlu khawatir, janganlah sedih. madanuka apa sangkaanmu terhadap dua orang yang Allah adalah orang yang ketiga bersamanya. Ditambah firman Allah Ta'ala, It yakulu li sahibihi ketika sang Nabi berkata kepada sahabatnya, Latah tahzan janganlah engkau sedih, wahai Abu Bakar, Allah ma'ana, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama kita. Maka tentu uh, ya Allah uh, tentang dua orang dan Allah yang ketiganya di hadis ini berbeda dengan yang dimujadilah ayat yang ketujuh. Ya, kebersamaannya tentu berbeda. Tidak ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Tidak pula angka yang lebih banyak ataupun yang lebih sedikit kecuali Allah bersama mereka. Kebersamaan di situ adalah artinya kebersamaan ilmu, mendengar, ya, kebersamaan dalam artian mendengar, melihat, dan mengetahui apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka obrolkan. Ya, sedangkan kebersamaan yang ada dalam ya, perkataan Nabi kepada Abu Bakar, apa sangkaanmu tentang dua orang yang Allah itu adalah yang ketiganya maka kebersamaan di sini tentu maknanya adalah kebersamaan dalam artian an-nusratu wa ta'yid ya, menolong, membela dan melindungi Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala ya, ya, di surat Hud ayat yang kelima. Nih. Ya, Eh, la innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastarsuna thiyabahum ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun innahu alimun bidhati sudur. Ya. Ya, ketika mereka ya, melipat eh, dada-dada uh, dada -dada mereka supaya mereka bersembunyi darinya, maka hina pada saat mereka menutupkan kain-kain mereka, Ingatlah bahasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah eh, mengetahui alimum bidati sudur. Mengetahui apa yang ada di dalam dada, apa yang jadi isi dada. Maka orang yang mengklaim eh, bahasanya dirinya itu mengetahui isi dada orang lain, ya, isi hati orang lain, maka dia mengklaim dirinya bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengklaim bahasanya ada pada dirinya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala sifat khas Allah Subhanahu wa taala adalah alimum bidati sudur yang tahu Eh, apa yang ada di apa yang menjadi isi hati dan dada. Demikian juga semua ayat-ayat yang itu akan menumbuhkan pada diri anakmu perasaan merokobah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, dan merasa takut kepada Allah, ya fisiri wal alan, baik ketika sendiri ataupun ketika berada di tengah-tengah keramaian bersama banyak orang. Kemudian poin selanjutnya adalah nasihat Lukman kepada anaknya. Dan Lukman menurut pendapat yang benar adalah e, abdun solihun, seorang hamba yang soleh dan bukan seorang nabi. E, maka ini menunjukkan istimewanya Lukman. Meskipun dia bukan seorang nabi, namun Allah abadikan namanya dan nasihatnya dalam Al-Quran. Walihada oleh karena itu terdapat wasiat Lukman dan nasihat Lukman kepada anaknya dan nasihat Lukman itu memuat mayoritas poin-poin yang penting yang ada yang telah disebutkan di buku ini. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami berikan kepada Lukman al-hikmata hikmah. Yeah anishkurillah berterima kasihlah kepada Allah wa man yashkur fa inna nafsi. Siapa yang berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka eh, maka hanyalah dia memberikan berterima kasih kepada dirinya sendiri, memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang ingkar dan tidak bersyukur namun kufur nikmat, fa innallaha ghaniyun hamid, maka itu tidaklah mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun maka sungguh Allah zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa ya'idhuhu, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kemusikan adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Maka ada penanaman tentang ya, kewajiban beribadah hanya kepada Allah dan bahaya kemusyrikan. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama adalah ibunya yang hamil dalam keadaan lemah, alawah yang ditambah lemah, dan uh, eh, menyapehnya fi setelah dua tahun penyusuan kami wasiatkan kepada manusia, hendaklah kalian berterima kasih kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah al-masyur tempat kembali. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan ku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sesuatu, yaitu makhluk, yang engkau tidak punya ilmu, bahasanya makhluk tersebut jadi sekutu bagi Allah, janganlah taati keduanya. Namun, wasahibhuma fitunya ma'rufah. Perlakukanlah keduanya orang tuamu yang musyrik tersebut selama mereka hidup di dunia dengan perlakuan yang baik. Meskipun orang tuamu ini berlainan akidah, ya, berlainan keimanan, ya, maka tetap bahkan memaksa untuk melakukan kemusyrikan namun tetap wasahib huma fitunya ma'rufa. Ya, perlakukan dengan perlakuan yang baik selama mereka hidup di dunia, yaitu selama mereka hidup. Wattabi sabila man anaba ilai dan ikutilah jalan orang-orang yang semangat untuk kembali kepadaku hanya kepadakulah tempat kembali ke, uh, kembali kalian dan setelah kalian kembali akan aku ceritakan kepada kalian bima kuntum ta'malun apa saja yang kalian lakukan selama hidup di dunia wahai anakku kata Lukman sesungguhnya jika terdapat seberat satu biji min khordalin sawi, yang ini terdapat di dalam batu besar, atau di langit atau di bumi, maka niscaya Allah akan mendatangkannya. Ya, tidak akan ada yang sia-sia. Ya, segala amal kebajikan itu manfaat. Tidak akan ada yang hilang. Sekecil apapun amal kebajikan tersebut, tidak akan ada yang hilang. Allah akan datangkan untuk kemudian Allah timbang dan Allah akan nampakkan manfaatnya. Allah latifun khabir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, lagi zat yang maha mengetahui. Wahai anakku tegak salat dan lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Namun amar ma'ruf nahi mungkar selembut apapun pasti ada ya, halangan. Oleh karena itu wasbir ala ma'asobak. Sabarlah dengan gangguan yang menimpamu karena engkau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya ini adalah termasuk perkara yang membutuhkan ketekatan yang ya, tekad yang bulat. Ya, tidak ada orang yang sabar eh, menghadapi gangguan dalam amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang-orang yang memiliki ya, mental yang hebat. Orang yang tidak memiliki mental yang hebat ya, maka dia tentu akan memilih diam atau dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena besarnya tantangan dan hambatan. Wala tusa'i khadda janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Ya, jangan membuang muka, jangan menjadi orang yang suka buang muka, ya, bertemu orang, ya, dia apa malah dibalas dengan ya, membuang muka. Maka ini satu akhlak yang tercela. Walatam sifil ardi maroha, janganlah engkau berjalan di muka bumi marohan sombong. Sunyi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah suka ya, kulla muhtalin dengan setiap orang yang ya, orang yang sombong ya, dengan perbuatannya, dengan gayanya, fakhurin dan orang yang sombong dengan mulutnya dan omongannya. Waksid fi masyika dan jika engkau berjalan maka berjalanlah yang pertengahan. Ya, jangan terlalu lamban seperti orang tidak punya semangat, tidak makan, ya. Ya, seperti orang sakit. Ya. Non juga tidaklah ya, ngebut. Namun tengah-tengah wardut min sautik Kemudian ketika engkau bertutur kata, maka rendahkanlah suaramu, jangan suka teriak-teriak, ya. Ya, ya, janganlah uh, suka uh, bersuara dengan volume yang tinggi, namun rendahkanlah suaramu. Inna al aswati suara yang paling jelek, lasautul hamir adalah suara yang keledai, adalah suara keledai yaitu suara yang melengking, suara yang keras, ya, suara yang volumenya volume yang tinggi, maka itu suara yang paling jelek. Karena suara yang baik adalah suara yang lirik namun sudah jelas. Ketika sudah jelas, ketika sudah cukup, ya maka cukuplah dengan suara yang lirik. Maka terdapat di tengah-tengah wasiat ini wasiat untuk berbuat baik kepada orang tua dan e, bersikap kepada orang tua dengan sikap yang baik. Oleh karena itu falyudzakir ala bana, maka ingatkanlah anak tentang pentingnya berbakti dengan orang tua wa fihi minal fadl dan berbagai macam dalil-dalil tentang keutamaan berbakti pada orang tua dan telah lewat sejumlah ayat dan hadis yang membahas tentang masalah keutamaan berbakti dengan orang tua. Kemudian uh, ya, satu hal yang uh, Eh, perlu untuk diperhatikan. Inan nadir ila orang yang memperhatikan nasihat Lukman kepada anaknya di ayat-ayat eh, di atas, maka dia akan jumpai terdapat perubahan dalam uh, rangkaian pembicaraan. Kita lihat di misalnya di ayat yang ketiga, maka di sana disebutkan uh, menggunakan ya bunaya wahai anakku. Janganlah engkau pakai kata ganti orang kedua. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Suma eh, hadas setahawulun fil khitab. Kemudian terjadilah perubahan dalam eh, tahaw, dalam eh, cara panggilan semula orang yang kedua setelah itu jadi orang ketiga dan kami wasiatkan kepada manusia manusia berarti kata gantinya orang yang ketiga untuk berbuat baik kepada ibunya. Kemudian setelah itu kembali lagi ke uh, orang kata ganti orang yang kedua, ya bunaya innaha intakum mithqala habatin min khardalin. Wahai anakku jika ada seberat biji sawi berupa kebaikan. Nih, maka di sini kita lihat nasihat Luqman di ayat 12 sampai uh, dan seterusnya di surat Luqman itu ter, uh, di sana terdapat perubahan uh, kata ganti di awalnya kata ganti orang kedua setelah itu digunakan kata ganti orang ketiga setelah itu baru kembali lagi pada kata ganti orang yang kedua. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Uh, Falukman alaihi salam yukhatibu waladahu wa ya'idhuhu maka Lukman itu berdialog dengan anaknya dan memberikan nasihat pada anaknya. Non tatkala nasihatnya isinya adalah berbakti pada orang tua, maka tidak layak bagi orang tua untuk mengatakan pada anakku, ya, birroni, ya, wahai anakku, berbat, berbaktilah engkau padaku. Nah, ya, maka itu tidak pas, dah. Nah, itu nasihat yang tidak cantik. Ya. Nih, nasihat yang tidak cantik. Ini, karena untuk diri sendiri, untuk manfaat diri sendiri. Maka tidak tidak tidak pas kalau kemudian orang tua bilang, berbaktilah pada diriku, akulah orang tuamu. Nah, sayanglah kepadaku, tahanan alaiya, ya, sayanglah kepadaku, wastausibi, bersikaplah yang baik kepadaku. Nah, maka orang tua terlalu mulia untuk meminta kepada anaknya permintaan semacam ini. Maka ini terlalu ajalu, terlalu mulia, terlalu tidak pantas. Artinya terlalu mulia di situ tidak pantas. Ya, maka tidak pantas uh, digunakan kalimat semacam ini. Oleh karena itu, maka kita kita lihat dicontohkan oleh Allah gunakan kalimat yang ketiga. Ya, berbaktilah kepada orang tuamu. Ya, tidak menyebut diri sendiri. Ya, namun berbaktilah kepada orang tuamu. Karena ini berkenaan dengan kepentingan dirinya. Maka tidak layak ya, digunakan kalimat ya, ya. maka kita mau mengatakan berbuat baiklah kepada teman ya. ya kita ngomong sama teman maka ndak ndak pantas. Berbuat baik, berbuat baiklah kepadaku. Aku temanmu. Eh, ya, maka selayaknya engkau berbuat baik kepada aku yang merupakan temanmu. Ya, sebaik-baik teman di sisi Allah kemudian dikeluarkanlah hadis. Ya. Sebaik-baik teman di sisi Allah yang paling baik dengan temannya. Nah, ndak maka ndak pas sepanjang itu. Namun gunakan nah, orang ketiga. Ya, kita mau memberikan nasihat kepada seorang kawan supaya berbuat baik kepada kita, ya, jangan lupa dengan hak persahabatan. Ya, kawan itu punya hak yang wajib ditunaikan tanpa menyebut dirinya. Ya. Maka di sini demikian juga nasihat Lukman kepada anaknya. Ketika mau membahas tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, Lukman tidak mengatakan berbaktilah kepada diriku, namun ya, wahai manusia, ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Fakana minal munasib maka satu hal yang tepat walaik dan satu hal yang cocok terjadi perubahan khitab ya, terjadi perubahan ya, ya, kata ganti inda tazkir ketika mau mengingatkan tentang hak orang tua ya. ya. Dan yang ngomong ini si orang tua sendiri, maka Allah katakan di surat Luqman ayat yang 14, dan kami wasatkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah hamil, ya, kemudian membawanya dalam eh, dalam kelemahan di atas kelemahan. Semalam intah at-tadkir bihakil walidain. Kemudian setelah selesai nasihat dan mengingatkan tentang hak orang tua, kembalilah kata gantinya Ya. Roja asyakul khitab. Maka kembalilah katakan yang dipakai kepada langsung kepada Lukman alaihi salam. Maka kemudian kembali lagi ya bunayya wahai anakku maka jika ada amal kebajikan sekecil apapun maka itu pasti manfaat. Maka yang bisa kita pahami dari ayat ini, wallahu alimul khabirul hakim. Ya, yang bisa kita pahami dari ayat ini bahasanya orang tua ya, hendaklah tidaklah menuntut dan meminta dari anak secara langsung agar anak berbakti dan berbuat baik kepadanya. Namun sikap yang benar adalah ajari anak hak orang tua fisiakin jamilan dalam rentetan kalimat yang indah dan dengan gaya bahasa zakin yang cerdas. Ini, jauh dari unsur meminta belas kasihan anak. Fadzakir abna'aka maka wahai orang tua ingatkanlah anak-anakmu dengan kisah-kisah yang menarik ini yang mengandung ya, zatil ma'ani yang mengandung pesan-pesan wal maghazi dan pesan-pesan yang luhur Wa rokis lahum dan pusatkanlah dan fokuskanlah untuk mereka alam mafia isinya yang berkenaan dengan ya, waladain atau itu kurang alif mungkin bil walidain tentang orang tua dan berbakti dengan orang tua. Dan di antara kisah tentang pentingnya berbakti kepada orang tua adalah uh, atau kemudian uh, eh, ingatkanlah anak-anakmu bihadil qasas. Kisah-kisah berikut ini maksudnya. Kisah-kisah berikut ini yang punya pesan-pesan yang uh, luhur. Ya, dan di antara kisah berkenaan dengan masalah bakti dengan orang tua atau menunjukkan pentingnya bakti dengan orang tua adalah kisah seorang ahli ibadah yang namanya Juraij yang akan kita baca di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka